ini sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to dungo iftitah mboten wajib. Tapi nak di kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah atau namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah. Jadi kita nak salat mesti ahli jannah. Wong kot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sama ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nah, setan percaya suul khotimah ikon ya gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah, yo ya gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden meden itu. Dan gue kita jadi pangeran. Gue dewi gue siap jadi pangeran. Jurah ya pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Malah nih kalau wono si, kiai pemuja setan, kalau rasa nong setan, nih ngene kiai ramas di selamat, wong top top ramas selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu buat prekno, buat anggap gagal, tahan setan, cek goblok, kayak meden medeni aku suul khotimah, aku tetap sholat. Berarti kue gagal. Karo dene nak kowe kepengin menungso sesat kabeh ya no wae ora usah meden-medeni kayak kondang kok terima mok ngono-ngono tok ae. Bedeknya ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita ndak maling. Yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan wis salat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong salat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Sale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah yo iya ning lah yo iya wong lemahe ngono kok mbok entut. Tanya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sadaqahul azim ketika ngendikan inna kaida syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih, sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong wali kadang digodho kena. Ya soal kena cerah kena, akhir kena ngono wis akeh napa? Akeh boten napa? kena. Ya, minimal ngeten lho sampean. Tapi kalau nanti Gus kepengin tahajud terus itu tahajud berarti setan setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin rata tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kabeh. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kani gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikani ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Saroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Ndak wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Oh wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula. Kula duwe ilmune, kula duwe ilmune. Kowe lama kok bintu, Sing nurokno kowe sapa ge jenengan Gusti? Sing nang enak sapa ge jenengan? Lha iya sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar jar. Mulane kena tangi rali tahajud ge ridho mawon. Apa menes bedino. <laughs> Jadi penak berislam tuh gak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah yo iya, sanggep bae kowe kabeh kersaku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud nggih tahajud yo iya, kersane pangeran. Ra tahajud nggih ra tahajud yo iya, kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa? Maksiat. Mun anjenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misalnya urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik yo ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namun kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu sombe nak wis dadi lemah carane tangi piye lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki kula sederenge ngaji nu sering akhir akhirnya sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran sampean saiki tak bedheki sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga tidak tahu. Kita pernah tidak ada, tahu-tahu ada. Juga nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi, loh setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita gitu, atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada, ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan. Yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga nggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ya ora roh. mana ya roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane. <laughs> Perkarane jelas iso jelasno. Walane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kue urip sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ini ini. Saya, suara bisa dijelas. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben waya tangi songkok kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangim songkok kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan ini hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi apa di, ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap nggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Kok ono meneh carane piye? Lah zaman kue rongono ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi songko kubur iku mohal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab. Nggak tanpa nopo? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam sampai sampean saiki no. Dadi roh gentayangan bisik kopo jujuk dadi main iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti neng ora-ora masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngumalane pangeran didik napa hal ata alal insani hidum minat dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Ya, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sen sendiri. Lain setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Wa ma kuntum mutakhidzal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe elak elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe Milah dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah berarti setan ra hebat mletene ngono jebule milah nggon neraka. Kudune nak hebat kan milah nggon napa? swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka nek wong apik dakok swarga. Lah ya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Alam yakun sayam. Lah nek ngerti siapa-siapa terus wusul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika pun mboten enten tiang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersane jenengan nopo nggih delok dunia nu pun bar urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran mulu kadang nggih mikir aku naik mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwan cah ngentah ini ratusan nopo tahun misalnya Anda tidak usah khawatir begitu zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7000 tahun kok protes mbek pangeran terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena tujuh ribu tahun yang lalu Ya kan pun tahun pinter tuh? 7000 ya. Umure donya saniki pun pinter. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi niku lima 5000 tahun. Nah sani kita tahun 2000 sekitar 7000 tahun. Padahal wonten sing ramal umure donya pun pinten? Pitung ewu tahun. Jadi enak sing mau diutang utang mun beres nih mau mun mau mau mun bar nih mau dianggap bar nih muntah ini. Jari ini tadi. dieling eleng gak kalau suwon senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. kado sering ini misalnya kalau nak sering ini niku eling. Berarti urip ning swargo selawasi-lawasi gue mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian nak coro discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah mau bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 ya, juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun lima 5000 tahun sebelum nopo masih masih. Tapi nak coro ngomong ilmuwan jutaan nopo sing ngitung ya sapa terus ge apaan terus. Tidak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas. nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi. Maksudnya gampang di, digantikan. Maksudnya yang dimasalah kan kena. Kayak Rohin udah anak keriting akeh, kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ngeten. Misalnya buaya gitu masyur dianggap hewan purba yang terlama menuso hilang wis kita angel misalnya kayak boyo gitu, mati anak emne anak anake anak emne Nabi Adam kan ngoten wong sitok di ketahanan sampai saiki gonta ganti wong artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin apa? Abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Ada. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kabundut. Tetapi Adam-Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Tapi ya ora sampai sampean turunan di kobil apa sing <laughs> ora roh soalnya cek ngono ae. Wong jarene cerita jare cerita. Kobil iku lahire ning swarga. no mbek Labuda sing lahirin neng bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahirin neng bumi, rapati ganteng no iklima sing wayu. Lahiran swarga. Kira Kobil gak terima. Wong aku cang ganteng kok no Celek. Mulane saiki nek ana cang ganteng dintukno celek ra terima ya koyok Kobil. Lah tapi gak pikirane Nabi Adam ya ora rono ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel dobel. Sale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan Ya memperparah to nggih. Gitu. Cara kula haram. Elek to elek rabi cara kula haram. Sakake anake kan ora roh apa ujug-ujug elek banget to, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Kobil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedus, sing Kobil seneng buah buah Mulane seneng buah-buahan iku rodok masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar usah di buah-buahan agak-agak cukup gedang siton. Sesuk katesne siton ora usah semua buah-buahan wonten. Go iku risik kurbane sinten? Kobil. Tapi sing melarat teman-teman yo ya keliru. Dhisik Habil Saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buaya mangan pitik, perkarane wong ku pak kelakuane koyok sing di pangan. ya repot. Ya repot aku tadi. Ya repot. Ya repot lah terus ya repot. Ya ya berarti nek sing sering mangan welut tak bulat. Ngono ya berlebihan. Toriko ngono napa? Berlebihan, biasa mawon. Kulo ge boten fanatik biasa. Tapi kalian kulo rasa seneng mangan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak. Hmm, kulo rapati seneng nopo mangan. Walhasil akhirnya kobil korbannya gak diterima, Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati ini Habil. Jadi makanya konflik wedoan konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling hmm. membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, nggih, <laughs> tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islame, Irak, Syria kok bentrok, bentrok itu tradisi ter terlama. Demi wedokan di ruang itu karan, tradisi terlama <laughs> biasa. Jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Sekabeh kejadian yang tadi gini wow inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nak tiang tasawuf ngartekno kabeh kersane Allah. Nak tiang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno orang golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggu hidayati pangeran, iso zakat yang nganggu nih, pangeran. Kok kau yang ngerasa zakat itu dunia nih? Nah, ini sing bener nggih teori tasawuf kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara oke buatan kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tawa. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat tuh pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan? makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku aku alhamdulillah berzakat itu kan jelas ya jelas. Muni aku yang ngerasa ini pelaku ini, muni alhamdulillah kersane oboi itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apa muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. yo ya pamer nak aku bersolat, tapi yo ya ngakoni nak kabeh kersane. Allah. Lah anak kersane Allah sing dipamer ngene ya ini ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Nemenin Allah. Aku alhamdulillah pas itu ya bahasa agak jelas, ya agak jelas juga bahasa itu tapi ben ya, ngono. Paham geleng lengi itu atau sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit, sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya si Dino kondo, engkau tarik pas aku sholat. Gue aku naik sholat gue lali. Tenan pas beliau sholat, ditarik uga ubah belas. Ditakok ikut jinan ora kroso belas ora. Mosok aku nengar ngarepe pangeran, eling pangeran kroso loro kan jadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. <laughs> Jadi Sayyidina Umar, jadi khusus Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro. Pesen yang kok aku tarik pas pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar ini pas aku yakin uang nakal mateni rugen pas salat ra iso yakin aku yakin plengane ngono jipi semasa salat tetap siaga ya <laughs> Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. kau musuhe ku ngerti, sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute gak pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwes canggih, luwes nopo canggih. Wah, tetap wah, tetap konangan loh. Sholatnya pelengahan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. <laughs> Tadi kayak pangeran. Jadi justru itu nunjuk no hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat yang pangeran tenanan. buatan roh plus Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. wae rata-rata ulama dulu begitu. Nah niku suruh saya tali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong di neraro ditulung siapa saja gak tahu ya dia kan asik be pangeran mosok jadi ini mosok aku pas madep pangeran neling liane nah, tapi kita kita serai so kan bayang lo sholat sholat ke kelas nonton nih nah kaji Nabi Muhammad soft paling gurih niku yasmau azizu sotri ka azizil mirjal nabi nak sholat, niku sing guri niku ngerti dentuman dadane nabi sang wedine ning pangeran kados banyu sing umum kaanahu husya alaih sampai nabi meh pingsan saking wedine pangeran ini disebut tak rumin hujulu hujuludul ladina yakhshawna rabbah jadi Allah nasala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha masan ya rumin hujulu hujuludul ladina yakhshawna rabbah Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kita kan sholat biasa saja. Berarti yo qobliya yo oke, badia yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong raiso. iso. <laughs> Ya, tetap roh, tetap roh. Ngono ngrasane krungu. <laughs>